Kemudian siapa yang pertama kali membuat harokat? Harokat itu. Harokat harokat. Fathah kas. Fathah Tapi tapi dalam bentuk titik warna merah waktu itu. Nasr bin Asim. Nasr bin Asim. Eh, bukan. Titik. Titik. Ba, ta, ta. Hmm siapa Nasr bin Asim saya bilang Nasr bin Asim iya kan kalau Abdul Aswad Adu Ali yang memberi fatka, Bama Asr. kebalik ya itu ya kebalik yang benar Abdul Aswad Adu Ali itu yang titik tapi bentuknya harokat warna merah itu ya bilang gitu ya perangkatnya ya memang saya ya tidak tahu <laughs> yang lain gimana yang lain hmm. catatnya gitu masuk gitu ya pokoknya yang yang harokat tapi bentuk titik warna merah waktu itu belum belum belum alif miring ya itu siapa Abdul Aswad Abdul Ali tapi yang membuat untuk membedakan masing-masing huruf seperti mbak tak tak dulu kan sama nggak ada titiknya nah, kemudian dikasih titik itu siapa Nasir Nasir bin Asim ya, Nasir bin Asim Nasir. bin Asim sekarang kita baca ini yang pertama sudah kayaknya pak ya yang baris yang pertama ya ada ada sudah sekarang yang kedua berarti ya Waalaikumsalam yang kedua lihat ya halaman 6 baris yang kedua ma angka ya. turunkan ma ma ma ma dibuka ma ma a a ma'a ma'a ma'a ma'a ka ka ka ka Hati-hati, ga, jangan ga. Ga, biasa, ga. Ga. Ma'aka. Ma'aka. Za. Za. Za. Za. Hati-hati, bukan za. Z. Z. Ini yang sering terjadi ya, kesalahan di harfu zai. Karena huruf kita Z ya, memang di situ Z, Z biasanya ya. Zebra, Z, z Z Z kalau Arab tidak bukan di tengah bukan ujung mengarah ke tengah bukan tapi memang benar-benar ujung ya sehingga suaranya tipis sekali dan sofir ya sofir itu apa tajam suaranya coba dibuka bukunya bisa saya pinjam satu? ya, kita pakai ini biar lebih jelas ya dibuka halaman 39 sudah 39 ya wasafiru Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan wasafiru mustaqin min huwa min fawqi sana yasufla huruf-huruf safir yaitu sad zai sin tetap makrotnya darinya ujung lidah dan dari gigi seri bawah bagian atas ke bawah Eh, kita baca yang bawah ya. Keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bawah sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, karena ya jarak antara ujung gigi seri atas dan bawah itu apa namanya berdekatan ya sehingga keluar suara zai dengan suara yang sofir tajam suaranya ya Z, Z, zu zu az az begitu ya kan hati-hati hati-hati jangan sampai keluar angin ya kalau kita mengeluarkan angin berarti kita mencampurkan Z dengan suara sin ya karena satu makroj ya misalnya gini za zi zu dibilangin ini az bukan az tapi az az za zi zu az iya. tidak boleh ada angin coba untuk buka halaman 69 69 Safir Safir adalah hiddatus saud Ketajaman suara Ketajaman suara ataupun istilahnya ketajaman suara Dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. Apa tadi? Antara gigi seri atas dan bawah. Sehingga suaranya apa? Sofir, tajam. Dan jangan lupa makrotnya mana tadi makrotnya? Ujung lidah. Pada posisi mana? Gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Nah. Gambar menunjukkan saat mengucapkan huruf sin dan zai terdapat celah antara lidah dan dan gigi seri yang sempit sehingga mengakibatkan suara yang menajam. Ya, gambarnya itu. Gitu. Baik, jadi suaranya tajam. Tidak boleh za, za, zi, z, z, z. Ya, harusnya z hmm. di ujung lidah nempel mana digeser di bawah tempelkan itu za coba za az az az hati-hati yang ini ya Pak Anton ya nggak pakai ditiup az az az az ya coba azza azza azza azza Baik. Kita baca lagi. Za. Za. Hati-hati ya, angin Za. Za. Za. Za. A. A. A. A. Za'a. Za'a. Hati-hati banget ya. Jangan ditiup. Za'a. Za'a. Ma. Ma. Ma. Ma. Za'ama. Za'ama. Ka. Ka. Ka. Ka. Sya. Sya. shin mana shin? Iya. Tengah lidah. Ya. Satu makroj dengan ya dan jim. Dan dia punya sifat khas ya, yaitu tafashi. Tafashi itu inti fil fam, menyebarnya angin di dalam mulut, menyebar. Nah, sehingga suaranya ash Beda dengan sin. Angin tapi tidak menyebar. Sofir malah ya. As as ciri khasnya sin tajam. As kalau sin menyebar. Ash. Ya, ash. Hati-hati jangan sampai memonyongkan bibir. sha sha misalnya ya. Begitu juga ketika sukun, hati-hati menebalkannya. Bukan ash, ash, tapi ash, ash, ash bukan ash, gitu ya. Coba lagi fathah. sha sha sha, sha kasha, kasha, fa, fa, fa, fa, fa kashafa, fa. la, la, la the the the, the. mana makronya dal hmm. ujung lidah ujung lidah ada yang lain coba kita buktikan ini hakimnya ini ujung lidah gigi seri tumbuhnya gigi seri ujung lidah ke tumbuhnya gigi seri ke gusi ya nah silakan lihat jawabannya masing-masing di sini gusi atas coba gusi atas. Ya ligusi iya. itu dal lo ya ada titiknya lo ya bukan dal yang tanpa titik halaman 41 dal sudah 41 berkata Imam Ibnul Jazari wa dha wa dhal wa thalil ulya min tarafaihima. Huruf dha, dhal dan tha dari gigi seri atas dan dari kedua ujungnya. Mana? Gigi seri atas. Mana tapi? Tempat tumbuhnya apa ujungnya? Ujung. Ujungnya. Jadi bukan apa? Bukan pangkalnya. Bukan tempat tumbuhnya, eh, Pak Yaskur ya. Tapi apa? Jadi singkatnya itu apa bukan yang dal yang oh, dal dal oh, ini di ujung gigi seri atas dari kedua ujungnya ujung lidah dan gigi seri atas dari ujung ujung lidah yakhruju min tarafil lisani min jihat dhahrihi wa min atrafi eh, thaniyatain al-ulyain keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya jadi lidah itu ya ini anggaplah lidah ya lidah itu kan punya punggung ya atasnya namanya punggung atasnya punggung kemudian yang depan ini namanya apa ujung nah dal itu datang dari pung uh, arah punggung tapi bagian ujung jadi atasnya sini iya. ya beda loh ya bukan di sini tapi di iya. sini nah iya punggung tapi yang ujung. Jadi ujung lidah itu bisa sampai terlihat. Ya. Za. Zi. Zu. An. An. Ya. gambarnya itu kan? Jadi di punggungnya. Ya, di atas di Hati-hati juga zal jangan sampai ada angin sehingga tercampur dengan suara za contoh za ada suara za zi zu az ini salah jangan tirukan ini salah ini yang salah ya az ada angin za zi zu nggak boleh ringan saja zal itu kan rakhawat Rokok itu apa sih? Suara yang mengalir disebabkan karena lemahnya sandaran makrotnya ke tempat sandarannya. Jadi lemah. Jangan sampai menekan. Ya. The, the, the, al, ya, al. Coba sama-sama. Ya, ingat. The. The the the the the hati anginnya the the keluar dikit kalau nggak bisa kadang kadang ya terkadang nggak terasa gitu kayaknya sudah keluar padahal belum gitu tapi dengan lihat aja, oh iya ya sadar akhirnya makanya eh, istilah ngaca dulu ya bener juga belum yakin ya akhirnya setelah ngaca yakin oh iya salah ini coba da da tapi gini ya jangan hanya sekedar menempelkan ya tapi nggak jelas la la di atau terlalu menekan da kuat di jangan ringan da za coba suaranya za za zi zi lu lu lu lu Al, mengalir suaranya Al, kalau antum suaranya berhenti Al, ada yang salah ini berarti terkadang orang itu begini mengucapkan dal benar sudah keluar ya tapi bagian belakangnya ujung dia menempel gusi nekuk ke atas ya sehingga apa suaranya berhenti ad ad bukan ya, tapi ad lurus al al wa in qala gitu ya wa in qala ya. wa in qala baik mengalir suaranya lagi coba za za la za la za ha ha ha lah lihat bukunya bukan ha ha ha ha, ha. Hmm, bukan ha jangan sampai ke dada hmm, ha ha ha ha ha za ha, ba ba ba ba la ba, la ba. coba satu-satu ya ini giliran yang gampang-gampang enak ya. Nah. apa satu kata tapi kelamaan ya segini aja satu baris aja ma -hmm. a lagi a coba a lagi a masih ya hidung ya sudah latihan, Pak? Anton, ah. untuk Ain menghilangkan suara hidungnya. Ah. Sudah latihan? <laughs> Belum, ya, terus. Terus, ma'a. Ma'a. Ka. Lagi? Ka. Ya, saka. Ka. Ka. Ka. Mm -hmm. Ma'aka. Lagi? Ma'aka. Coba Pak Anton sukunkan kafnya ya, saya ingin tahu. Ak. Ak. Ak. Ak. ka maka, nah ini bagus kafnya kalau ini lagi ma'aka ma'aka nah ini yang lebih pas kafnya lagi ma'aka ma'aka lagi ma'aka Maka. Maka. ma'aka ma'aka lagi ma'aka hmm. jadi tadi terlalu ke belakang sedikit ya kurang maju sehingga kalau disukunkan hamsnya gini ak ak bukan ak paham ya bukan ak tapi ak hmm. Oh, gitu nanti latihan ain ya pak ah. ain jangan sampai suara hidung ya a ah. misalnya ah, ain gimana sih ya. ya di masa itu a a a gitu iya sampai hilang suara hidungnya a ya ai u da jangan a ai u Taunya suara hidung kan enggak gimana? Bindeng. Bindeng. Ya, coba antum biasa aja. Babi bu. Babi bu coba hidung tutup. Babi bu. Nah, sekarang coba pakai suara hidung. Babi bu. Babi bu. Bisa kan bedanya? Begitu. AIU biasa Hamzah. AIU bersih coba. AIU. AIU. Sekarang hidung. AIU. AIU. Bisa nggak itu? Tahu bedanya ya? Oh, iya. Ain sama nggak boleh hidung. Sebagaimana Hamzah tadi. Silakan Mas Riza ya. Mas Riza. Ya. Terus iya. za. Za. Za. Hmm? Za. Za. Za. Za. Za. Coba sukunkan az. Az. Az. Az. Masih ada angin. Az. Az. Az. Nah, ini ujung ini, Pak. Bagus. Ya, lagi mas. An. Ya, angin ya mas. An. Az. an An. dikit ya kan? An. fathakan sih. Coba fathakan Za. Za. Za. -hmm. A. A. A. A. Lagi? A. Hmm, coba. A. Ah. Enggan. Hmm, hmm. Masih hidung juga ya. Masih. Terus za'a. Za'a. Terus ma. Ma. Ma. Ba. Ma. Hmm. Kenapa hidung? Hmm. Boleh gak hidung? Boleh. Boleh gak Boleh. Bukan hanya boleh, wajib. Wajib. wajib hidung. Nah. Terus. Gabung. Gabung. Z-nya jelas. Z, za'ana. Za'ana. Itu ain ainnya Mas ya? Ain. Mas apa lupa nah? Oscar. K. Lagi? K. K. K. Nah, ini lebih bagus. Ada hamsnya ya. Ada hams. Suara angin. Terus. Sha, Sha, Sha, Heeh. sha. Enggak pakai ini. Kasha, Kasha, Kasha, biasa Kasha. Kasha. Lagi. Kasha. Kayak Sia. Kasha. Kasha. Kasha. Terus. Fa. Fa. Fa. Kasha fa. Coba mas sukunkan kafnya ak. Ak. Ak. Ak. Mm -mm, bagus. Atka. Atka. Gabung coba ke ke Nah, Pak Joko. La. Da. Da. Da. Kukur dikit ya. Da. la da, la da Terus? Ha. Ba. Eh, digabung tiga dulu. la da ha. la da ha. Oke. Okay. Ba. Lagi? ba ba ba ba ba asli mana pak Sarken. Jawa Barat eh Jawa Tengah Lada gabung Lada haba lagi digabung yang pas temponya hmm. Lada haba Lada haba lagi pak Lada haba jangan uh, temponya nggak selaras itu Lada haba Nah, la dhahaba jangan. La dhahaba harus sama ya. Kalau kita baca Quran itu temponya harus sama ya. Kalau tidak maka itu namanya ikhtilas ya, ikhtilas. Ikhtilas. Contoh misalnya wa id qala rabb. Nah, ini sudah ikhtilas. Qala rob wa id qala rabb. Ini ikhtilas sudah. Yang pas wa id qala rob nah ini qala rob bukan qala rob paham ya maksudnya ya itu ikhtilas la dhahaba ya ini ikhtilas la dhahaba untuk mas la dhahaba nggak boleh la dhahaba ya coba la dhahaba la dhahaba nah ini mas siapa mas firman firman baru ikut ya tinggal di mana mas tinggal di warung warung iya. naik gojek tadi enggak apa om oh om ya. silakan mas firman maroja Ma Eh, enggak enggak diulang lagi ma'aka eh, di aja mas ya, Iya. ma ma Mm-mm. terus baru ain a ma'a kemudian ma ka ma'aka gitu ma'aka satu-satu mas ma ma Mm-mm. a ain a a a a lagi a kurang a a coba dengar tuh tapi itu a a masih ya masih rawan ini ain iya. rawan sekali makanya ada yang sampai mengganti ng itu ya nga nga iya, gitu. karena kenapa bisa bisa NG karena menutup ininya apa sempurna nah hmm, nah. hmm sehingga suaranya suara hidung. Nah. nga gitu ya. nah. hmm, nga padahal ain tidak sampai menutup ya ada celah sedikit ah ah ada celah lagi mas coba ah lagi ah gabung hmm. za'a digabung za'a za'a lagi za za'a eh kok za'a ma'a ma'a ma'a ma'a terus ma'a ka ka ka ka lagi ka ka jangan banyak-banyak anginnya mas ka jangan ka ka biasa ka ka ka ka jangan ka ka ka itu yang salah ya, ya. yang benar biasa K, ah. Coba samain bilang kaki gitu ya, kaki. Kaki. Nah, bisa biasa kan? Ya. Bukan kaki ya, iya. kaki enggak ya kan? Coba K. K. Biasa K. K. Sukunkan ak. Ak. Ak. Di apa namanya? Matikan dulu ak. Coba ak. Ak. Iya. Ak. Bukan Ak. Ak. Saya bilang aku coba. Aku. Nah, aku aku nah, coba at ak. sekarang berikan anginnya hams k. coba ah ya. ah aja turunkan ini ya. coba mana kelas berapa mas kelas satu SMA SMA lagi coba nah itu at ah eh matikan dulu at dulu at ah eh bukan ah at ah, ah. iya ya, kau apa tahap belajar ini ya baru kesini mas baru apa? ikut ya. ini baru kenal ini iya tahun info dari mana tahunya tantenya yang iya tantenya coba at aku kita balik tadi ya aku aku bisa mati kan tadi kan bisa. ak nah coba ak ak bisa mati kan sekarang tambahkan k ak ak lumayan bagus ak ak lumayan ini lebih bagus lagi ya lagi mas ak ak, ak. Hmm. sekarang k ka ka ka ma'aka Ma'aka. Ma'aka. Ma'aka. Lumayan bagus. Begitu ya Mas ya? Terus bintang. Za. Hah? Za. Hah? Za. Uh, jelas ya suara Z-nya. Za. Za. Masih mirip jim aja. Za. Za. Za. Za. Mana suara Z enggak ada? Lagi. Za. Hah? Za. Nempel mana itu? di bawah lagi za coba sukunkan az, az. Uh, kenapa saya uh, latih dulu dengan sukun ya karena sukun itu yang paling jelas ya yang paling jelas sehingga nanti bisa uh, seperti tasdid itu ya az awalnya latihan ke sukun dulu az baru za az untuk pancingan lah ya coba az. Saya ada angin az. Enggak boleh itu. Az. Az. az. Kok az gitu. Az. Az. Az. Hah? Az. <laughs> Masih ada angin kemudian nampet nampet ya. Kadang keluar, kadang tidak. Az. Kurang mulus. Az. Az. Lagi. Az angin jangan sampai ada angin hmm. kita jangan sampai meniup ya meniup hmm. coba kalau antum hmm. sin ya meniup gak itu as meniup gak itu dorong pakai angin kan as kalau zai jangan suara saja tanpa mendorong dengan angin az kalau antum mendorong gini az ini mendorong az dengan angin tahan anginnya az Al. Gak keluar suaranya. Al. Gak keluar suaranya. Al. Azza. Azza. Masih Azza. Za itu rokhawah ya suaranya mengalir. Az. Azza. Azza. mayan, Azza. Azza. Coba za. Za. Za. Za za za masih ada angin sedikit terus a a a a mm a gabung za'a suara anginnya jadi coba za'a za, za'a Ayo, masih kurang rokowa ya suaranya Z, ringan za za, za'a terus nah ma ma ma nah, buka ma ma ma gabung za'ama ma bukan ma ya ma za'ama za'ama ma ma gabung za'ama hmm, ah, dilatih zainya tidak boleh ada angin hilangkan anginnya masih ada anginnya ya. Bintang. ya? Sulit banget. Sulit banget. Ya? Enggak enggak enggak Monggo Pak Sinten? Ahmad. Pak Ahmad. K. Lagi? K. K. K. K. K. Jadi terkadang memang kaf ini mendekati kof ya, sehingga suaranya K. K. Bukan K ya, tapi K. K. K. K. Ka. Uh, eh, jangan juga terlalu maju. Ga. Ga jangan. Pertengahan. Ga. Ga. Ga. Ga. Bagus. Ga. Pendek. Ga. Ka. Ahmad coba sukunkan. Ak. Ak. Ak. Ak. Ak. Ak. Bukan ak. Ak. Berhenti dulu ya. Muncul hamsnya langsung. Ak kemudian k, ak ak hmm. satu aja harusnya jangan double ak jangan ak ak lagi ak ada jeda sedikit ya ak ak jangan cepat-cepat ak ak, ak. jangan ak ak lagi ak ak ak terus terus ulang <laughs> Terus. terus terus sya Terus. Terus. Kasa. Pendek kanya. Kasa. Eh, bukan saya. sha sha Kasa. sha Kasa. Kasa. Kasa. Kasa. Bukan sa. Kasa. Tengah. Tengah lidah. sha Kasa. Kasa. Coba Pak Nanti lihat. Kasa. Enggak, halaman 30 Pak Ahmad. Ya, jadi tengah lidah satu makhraj dengan iya. Makanya uh, tulisan Indonesia itu SY gitu ya. SY karena satu makhraj dengan dengan lia. Iya. Ada juga yang mengakali ya. dengan memberikan huruf i atau ya iya itu tadi sia gitu kasia, kasia gitu sia padahal keliru kalau sia itu kan makrotnya sim sia kasia. ini juga bahayanya baca Quran dengan tulisan Latin ya ada loh ya ada ini orang nggak bisa baca Quran milih Quran yang ada ininya Latinnya itu akhirnya baca lewat itu nggak mau belajar kayak baca koran iya. iya. akhirnya yang sya jadi sia gitu sia minas minas sia ipo ya coba sya Sya. Sya. Sya. Tengah apa? Kayak ya, coba. Ya. Ya. Ya. Ya. Sya. Sya. Lagi. Sya. Ya. Sya. Uh, eh, konsentrasikan ya. Kalau kita mencari makroj ya, ya. Itu ya. butuh konsentrasi ya. Kalau misalnya nggak nemu-nemu untuk konsentrasikan, butuh tempat yang sepi, hening, kemudian antum menjamkan mata antum atau merasakan sebagaimana yang dulu ya innal apa kata al imam sibawai tentang gurunya innal khalil dzaqal huruf sesungguhnya khalil itu merasakan huruf ya, merasakan beliau ketika mencari makhraj ya, pertama kali mencari makhraj itu imam al khalil bin ahmad Beliau merasakan huruf ya. o Ko dari mana keluarnya ini? Ko. Ti, ku, ako. Ditulis. Memang butuh ini apa namanya? konsentrasi. Dirasakan betul. Sya. Bener gak sya ini tengah lidah sama seperti ya? Ya sya. Ya sya, ya sya. Dirasakan. Ya. Dan hasil itu tergantung atom sendiri loh ya saya di sini cuman uh, menunjukkan saja contohnya seperti ini dan bisa membenarkan dan menyalahkan hasilnya dengan atom sendiri ya. tidak ada kefasihan kecuali Riyadhut Tamrin bi Faqih di buku ini tadi kan nggak ada kefasihan itu kecuali kata Al Imam Ibnu Jazari kecuali seorang latihan dengan lisannya. Kalau nggak latihan, nggak akan. Jangan harap bisa fasih. Jangan harap bisa fasih. Para imah kuro, ya. mereka tidak enak-enakan mereka. Latihan. Tiap hari latihan, melatih. Ini melamaskan ini. kalau kita sering berinteraksi semakin sering kita berinteraksi dengan Quran insya Allah dimudahkan sering baca Quran tapi yang benar ya yang berusaha benar jangan sekedar membaca saja kayak dulu saya kasih masukan ya yang biasanya banyak dikurangi saja ya lima lembar kurangi dua lembar saja atau satu lembar saja tapi apa bener-bener itu terapkan ya, lambat kemudian kalau kurang pas kan se ya kalau kurang pas sesuai dengan kadar keilmuannya diulangi lagi oh ini zainya masih ada angin mungkin sebelumnya nggak tahu zain ini masih ada angin harus diulangi lagi begitu monggo Pak Ahmad lagi iya. sya sa asya coba asya bukan as kalau as itu S-nya Indonesia as ah, kurang belakang lagi pak kurang as. tadi kan di sini masih ya kurang sini as, as yang ditekuk yang sini bukan sini tekuk ini kayak as. ya coba ai ai ai ai ya mirip ai ya asya asya Pak Ahmad merasakan beda apa sama kira-kira ayah dengan Asya lidahnya posisi tengah lidahnya sama naiknya enggak itu tengah lidahnya ayah coba ayah Aya bisa kan ayah gampang kan ayah Aya. Asya Asya Waalaikumsalam beda apa sama Pak Ahmad beda ya, nanti coba dilatih lagi ya. dilatih lagi Eskor. Eh, belum ya? Belum. belum. Monggo Pak Ahmad. Fa. Fa. Fa. Fa. Hmm? Fa. Ah. Ini kita tanbih ya. Ternyata juga banyak memang seperti Pak Ahmad ini ya. Pengucapan fa ditiup tanpa menempelkan apa-apa, seperti meniup fa. Fa, fi, fu. Ini kurang tepat ya. Yang tepat coba Pak Ahmad lihat bukunya. Ini mudah ini untuk merubah ini mudah. Ya, untuk fa insyaallah. Halaman 44. ya fa ya keluar dari bagian dalam atau perut bibir bawah disentuhkan dengan dua bibir dua uh, dua uh, apa namanya dua ujung gigi seri atas jadi fa. bibir bagian dalam ya nggak boleh dilipat gini fa ya. ini luar ini dalam itu kalau kita mingkem ya seperti ini yang nampak itu bagian luar yang mulai menempel sampai ke dalam bagian perut atau dalam bibir. Nah, fa menempel di bagian dalam, ya ujung gigi seri atas. Ya. Ini. Af. Lagi. Af. Sudah nempel ya. Nah, kalau sebelumnya gimana Pak? Pak Ahmad? Sama seperti itu. Enggak <laughs> kayak tadi ya. Fa gitu ya. Sekarang coba af. Af. Af. tiupnya kenceng eh, kenceng kan af. af nah suaranya af. jelas sih nggak ya fa af af af fa af fa fa kasyafa kasafa bagus tinggal shin ya nanti coba dikiaskan ya Pak Ahmad disamakan dengan makrotnya apa tadi Pak Ahmad iya iya nah dilatih ayah dirasakan bener ya ayah Ya, ayya asya sama-sama tengah saya pribadi bisa merasakan itu ya. bisa lekuknya ya. bagian tenggorokan saya coba merasakan bisa beda memang ya. nanti di rumah bikin nanu ya kayu-kayu tutup rapat <laughs> nggak ada yang ganggu ya. saya punya temen itu saya punya temen di Jombang di rumahnya tuh memang dibikin gitu ada ruangan khusus dari apa ke, apa kayu bambu atau apa gitu ya. jadi kalau sudah di situ dia istri dan anaknya nggak pernah ganggu kalau dia meroja nggak ada yang pernah masuk sini anaknya staff sendiri nggak nggak pernah ke situ khusus tempat khusus gitu. <laughs> silakan Pak Isku Pak Isku dulu lam ah, lam ya ini kita kasih tahu dulu lam coba antum lam ini tidak seperti L nya kita ya seperti L nya kita biasa ya misalnya kalau kita mengatakan lampu lampu yang sukun misalnya kadal gitu ya kadal kadal Biasa kadal. Kadal. Tapi kalau lam yang sesungguhnya tidak seperti itu kadal. Tapi kadal. Kadal. Al. Jadi bukan al. Al tapi al. Beda apa sama ini? Beda. Al dengan al. Coba. Apa yang bisa. Coba dibuka lamnya halaman nah. ini nggak ada daftar isinya sih ya oh ada iya, kan sulit kalau mencari ada ada itu tapi cuma gini daftar isinya makroj lisan gitu toh <laughs> ya. nih halaman 33 karena saya sudah gak hafal urut-urutannya nah. habis huruf ini apa sehingga oh. langsung bisa ngingat halaman 33 ya coba dibaca Mas Oscar Benjak hmm. eh. dari atas berkata Imam Ibnu Al Jazari Maka huruf lam dari bawahnya silidah sampai ke ujungnya dan baca langsung ini keluar dari ujung keluar dari ujung dua tepi lidah sampai akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi gigi bagian atas yang berhadapan dengan dua gigi dahi dahi gigi bukan bukan bo bohik bohik bohik itu apa bohik itu gigi yang kalau ketawa kelihatan makanya dinamakan bohik bohiknya itu ketawa artinya agak lebar ya jadi bukan Hah? kalau dohik dohik itu ini loh depan uh, eh, kerahamnya dalam dalam bahasa Arab ini luasnya bahasa Arab ya gigi geraham itu ada banyak ya. ada ada pawahin nawajib nah salah satunya dohik itu dohik ada hadis kan yang addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Sunnah Rasul ini harus digigit dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Yang paling kuat, kuat. paling belakang. Nawajib itu. Hmm. Kuat, paling kuat. Hmm. Kalau kita dengan gigi sari yang depan nggak kuat, paling belakang ini yang paling hmm. kuat. Itu nawajib. Ya. Ada kawahim, ada bawahik, bawah gitu gerham yang paling depan uh, uh, gerham yang paling depan deket, deket taring apa bukan taring deket deket oh ya setelah setelahnya taring ya nah ya setelah taring kalau kita kan di seri dua ini setelahnya gigi gigi seri yang kedua gitu ya iya. kemudian taring habis taring baru geraham gitu aja geraham bahasa Indonesia geraham toh, bahasa Arab lebih lengkap disendirikan gitu. Rasulullah tidak mengatakan abdu alaiha bil bawahik tidak, tapi bin nawajib. Nah, ini yang bawahik ya, yang berhadapan dengan bawahik. Ini. Terus kemudian dua gigi. Hari. Mm -hmm. Minta dua gigi samping dan dua gigi seri. -hmm. ya, jadi urutannya dari gigi geraham yang pertama kemudian hmm. sampai ke depan. Hmm. Coba lihat gambarnya di sini. Ya, kita lihat hmm. yang lidahnya dulu. Ujung gigi eh, ujung sisi lidah. Kemudian tanda panah yang bawahnya sisi lidah terdekat. Kemudian lihat yang giginya. Ya. Itu kan dimulai dari dohik tadi ya kemudian gigi taring kemudian dua gigi samping ya yaitu gigi setelah serius kemudian dua gigi seri Jadi, kalau saya kabarkan papanya gimana nih coba mas ah nggak apa ya kiri kemudian sini ini kan bagian sisi lidah nah makrotnya lam itu dimulai dari ujung hmm. sisi lidah hmm. jadi ujung dari sisi lidah tapi bagian ujung ya kemudian sampai ujung lidah kalau L nya kita Lala. itu ujung saja ujung saja tidak sampai mana ujung te, ujung tepi lidah tidak iya, sandal ya sandal nggak mungkin atau ngomong sandal sandal, saya mau beli sandal enggak tapi sandal sandal biasa sandal iya kalau antum mau dengarkan lamnya yang bagus ya paling jelas Coba atau dengarkan murattalnya Syekh Mahmud Al-Husari. Ya, Syekh Mahmud Al-Husari. Lamnya mantap sekali. Ketika sukun paling jelas. Ul ya. U ul ul ul ya ul ya. Jadi bukan ul ul ul bukan ul tapi u ul ul ya. Ul ul hmm. mulai dari ujung jari kita. Hmm. Coba antum nanti dengarkan hmm. Syekh Mahmud Al Al Husori. Dr. Aiman Rusdi Suwaid ya. sering sekali memuji beliau ya. Di beberapa halakoh beliau nama Syekh Mahmud Al Husari disebut-sebut nadanya bacaannya yang sangat bagus kemudian najan, nadanya yang sangat mengena benar-benar Qurani nadanya itu khas khusyuk sekali gitu maksudnya nadanya tidak dibuat-buat ya gitu. khasnya Syekh Mahmud Sorry. Beliau punya kitab tajwid bagus itu. kamu qiraatul Quran ada buku tajwidnya beliau Taib coba la ya itu bukannya bukan suaranya gini lam itu la la tapi la la la la la, coba pak Nisku la gak pakai persiapan la la langsung fathakan. gak pakai l la la la la lagi la ya. lagi la ya. terus the ya. the hmm? the lagi the the the terus la the. terus ha ha ha hmm? ha ha ha ha lagi ha la the ha Nah, tadi ikhtilas itu. La dhaha, la dhaha, la dhaha. Mm -hmm. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Mm -hmm. La dhahaba. La ba La dhahaba. Bagus. Nah. Oh, Pak. iya kalau Aman. Iya. La. La. La la, diulang ma, ma Oh. Nah, ini kena ain lagi antum. Ma. Terus a. Coba, coba lagi. <laughs> <laughs> kena ain lagi antum. Coba a. a. Sudah berubah belum? A. Tutup hitungnya. A. Hmm. A. <laughs> a. Ma a. A. Masih ya a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a bersih bukan ma'a ma'a masih ma'a ma'a hmm, tambah ma'a teruskan ma'a ba eh. ma'a eh, ma'a ka ka ka dulu ka ka lagi ka lagi ka coba sukunkan ak ak bagus ka ka Ma'aka. Ma'aka. Ma'aka. Ma'aka. Ainnya kurang ma'aka. Ma'aka. Ainnya Pak Agung ya. Ainnya. Ma'aka. Ini kayaknya PR PR tuh ya kemarin. Iya, Sudah dilatih belum? Gak bisa. Itu. Gak bisa. Sama hmm. istri kemarin di AA. Istri bisa ya? Masya Allah. Ikut apa istri? Tasin juga di iya, mana? Iya, Di mana? di ini, perkumpulannya tapi yang orang-orang sama orang Muhammadiyah oh di anu di masjid itu bukan ya enggak di di rumah-rumah Baik. A, A, A, A, A. kemudian Naroja sekarang. Kita baca lagi, saya tawarkan nanti. Kita hmm. baca lagi. Saya uh, tanya dulu nih. Kemarin anak kirim tentang tafkhim nisbi ya. Di grup. Iya. Dibaca gak itu? Dibaca, bingung Ustaz. Bingung. Iya, malah bingung. Malah bingung. Iya, butuh penjelasan. Dibahas gak ini? Tafkhim nisbi. Nanti di halaman 7 ada sih, tapi gak cuman disebutkan ini kalau nggak dijelaskan ya <laughs> iya serantum sekarang dijelaskan sekarang pumpung belum ketumpuk-ketumpuk masih lama soalnya atau sekarang ya sekarang atau nanti serantum sekarang aja ya ini jamnya telat ya pak ya sebelas oh iya oh telat ya? uh, insya Allah bisa nyampe ini nyampe baik dibahas ya iya, hmm. coba dilihat HP-nya masing-masing dilihat di grup Tahsin Riyadhah min ahkam tajwid Di antara salah satu hukum tajwid adalah tafkhim nisbi. Tafkhim itu artinya tebal. Kalau tartik artinya tipis. Nisbi, nisbi itu kalau letter like-nya ya, artinya itu apa nisbi itu? Relatif. Gitu. Tapi kalau maksudnya di sini adalah tafkhim yang bukan sesungguhnya atau tafkhim yang uh, tafkhim yang tidak sempurna begitu ya tafkhim nisbi merupakan tingkat ketebalan paling rendah di antara huruf isti'la apa saja sih huruf isti'la itu huruf isti'la apa dulu khussa dhautin hmm? sudah belum ini saya terangkan dulu khussa baghdhi til ada tujuh kha sad bad, Wain apa lagi qaf qaf dan ra tujuh itu istilah ya, huruf yang tebal pun tafhim nisbi di antara huruf istilah tadi itu ada tiga yaitu apa qaf oin dan kho ya disebutkan di situ ya disebutkan ya qaf oin dan kho maka yang lain selain yang tiga ini bukan tafhim nisbi ya. apa yang lain selain ini apa empat yang berurutan sad, bod, ta dan wo. Paham ya? Jadi pembahasan tafkhim nisbi ada tiga huruf. Apa saja tadi? Qaf, wain dan Ini harus hafal ini. Qaf, wain dan kha Nah, ingin jelaskan sepelan-pelannya. ibu tafhim tingkatan tafhim tingkatan ketebalan tiga huruf di atas ditebalkan secara nisbi ya. apabila huruf-hurufnya berharokat kasroh jadi ini yang kedua tadi kan hurufnya kof koin kho yang kedua dalam keadaan berharokat apa kasroh ini ingat ya maka kalau dalam keadaan dommah dan fathah, maka istilah sempurna. Ya. Ko, o, kho sempurna. Istilah tebal. U, u, khu. Nah, kalau kastro nanti namanya tafhim ismi. Ini dijelaskan. Yang pertama kalau kasro. Contoh misalnya ti tila, jadi bukan koi koi lah bukan koi ya, tapi ti coba ti ti tila tila tila tila nah, tadi koi koi jangan koi tila tila kayak atau mengucapkan kaf ya dalam keadaan kasrah itu kan ki biasa kan ki tapi ini tipis Hmm. istifal kalau kof dia ada tebalnya tapi nisbi ya, nah, tidak sempurna ti tila tila yang kedua waridho itu ya contohnya ya waridho waridho waridho waridho khifa khifa khifa khifa nah jadi bukan khi bukan khi khi tapi khi khifah khifah itu dalam keadaan kasroh ini keadaan yang pertama keadaan yang kedua apabila huruf-hurufnya sukun dan ia terletak setelah huruf-huruf kasroh secara mutlak baik itu wakaf asli maupun arid apa asli asli ya asli, asli. ya Wakaf itu berhenti. Berhentinya asli atau arid gantian. Ya, misalnya di sini contoh yang pertama apa? Nudhiquhu ya. Nudhiquhu uh, ini saya yang kedua untuk huruf kof. mana baru tahu ini yang nulis kohu setahu saya kofnya tetap ditebalkan kokolahnya ya misalnya wasama iwat tariqo gitu ya tariqo Gak mungkin kof dibaca oh. tariq hmm. tariq tidak tapi tariqo kalau dalam keadaan sukun yang sebelumnya kasro, ini saya tahu saya yang saya pelajari di kitab-kitab itu hanya khusus wain dan kok saja. Kof tidak termasuk. Kof itu hanya ketika kasroh saja. Ya. Hanya dalam keadaan kasroh saja. Ya, jadi yang kedua, khusus yang kedua, ini cuma berlaku untuk oin dan kok saja. Ini yang saya tahu jadi anda dahulukan yang dari kitab langsung ya contoh misalnya Yazil, Yazil, ya zil bukan Yazil, begitu kalau ghain sukun yang sebelumnya fathah atau dhamma kan ditebalkan contoh ghairil maudubi maudub mel mel ya bukan mel tapi mel tapi kalau sebelumnya kasroh maka ditipiskan Yazil, bukan Yazil, iya, beda Yazil, coba Yazil, Yazil, Yazil, Yazil, Yazil gitu. Kalau sebelumnya fathah, mau. Coba mau. Tebal. Mau. Mau. Kalau koin yang sebelumnya kasroh, tafkim nisbi. Yazil. Yazil. Paham ya maksudnya ya? Hmm, Kemudian walakin talafu. Walakinih talafu. Tadi ngoroknya nih nih ya. Walakinih ikhtalafu walakin ikhtalafu gitu jadi bukan walakin walakin paham ya nih kalau sebelumnya fathah dan dhamma jelas tebal contoh misalnya uh, bakhsa atau dakh takhtalifun takh takhtalifun ukhra ya. tapi kalau sebelumnya kasroh maka ditafhim disebutkan nih bukan nih nih bukan walakin ikhtalafu walakin ikhtalafu illa man irtarafa illa man irtarafa ayo kok lemes apa tuh bingung ini iya bingung <laughs> hah enggak tuh contoh yang tadi lu sini cuman bola kini bawahnya illa manitarofa lagi illa manirtarofa illa manirtarofa itu kemudian apabila huruf wain dan kho sukun arid dan sebelumnya lin. Tahu lin enggak? Lin itu ya sukun, ya, sukun atau wawu sukun yang iya. sebelumnya fathah. Hmm. Khauf. Apalagi syai ya. Bait itu. Contoh misalnya zair. Ini apabila wakaf ya. Coba zair. Zair. Zair. Zair. Syaikh. Syaikh. Kok syaikh? Jangan panjang-panjang. Syaikh. Syaikh. Nah, jadi tidak ditebalkan. Syaikh. Ya syaikh. Ya bukan ya syaikh. Ya syaikh. Ya Paham ya? jadi hukum wain dan kho hmm. ya itu ada hukumnya sendiri ketika sukun dilihat sebelumnya dilihat sebelumnya catatan dikecualikan dari penjelasan di atas huruf kho yang bergandengan dengan huruf ro tafkhim nah ini ada pengecualian ini ruwet ya enggaknya cuma kaedahnya ini masih dibatasi lagi dengan oh iya ada pengecualian iya Ya. yaitu orok yang tafkhim apa sih orok tafkhim itu orok yang dalam keadaan fathah atau dhammah ya bukan kasroh kalau kasro maka dia dibaca tafkhim nisbi. Contoh apa? Sih ya sihriya sihriya ini kalau roknya kasroh ya kalau roknya kasroh sihriya gitu kan iya. sihriya tapi kalau roknya fathah atau dhammah maka khoknya ditebalkan contoh ikhroja ikhroja ikhroja wa qalati khruj wa qalati khruj bukan tih tih tebalkan tih wa qalati khruj wa qalati khruj hmm, begitu ya paham ya dilihat roknya kasroh kah atau dhamma atau untuk melihat Yang kedua, pada tingkatan tafkhim nisbi tidak ditipiskan sebagaimana sangkaan sebagian orang. Akan tetapi dia tetap tebal dilihat dari huruf isti'la yang ditipiskan. Jadi bukan tarkik gitu ya. Tapi di di buku Riyadhah ini halaman 7 nanti dikatakan tarkik. Ini mungkin baru dikoreksi lagi. Ya. Tidak tarkik. Para ulama menamakan bukan tarkik, tapi tafkhim nisbi masih ada ketebalan istilahnya masih ada tapi tidak sempurna ya, ketebalannya tidak sebagaimana ketika fathah atau begitu Al Imam Al Mutawalli mengatakan maka tafkhim nisbi walaupun memiliki tingkatan ketebalan yang paling rendah tapi dia lebih tebal dari pengucapan huruf-huruf istifal kayak tadi ya misalnya ki dengan ti ki ti ki ti Hmm. Kelihatan yang lebih tebal mana? Yang kedua, kofnya. Ti. Ti. Beda dengan ki, tipis. Ki. Kalau kof, ti. Ada tebal tapi tidak sempurna. Begitu ya? Hmm. hmm. Maka jangan katakan ia dibaca tipis, jangan. Hmm. Sebagaimana lawannya itulah penjelasan yang benar. Huruf-huruf itbab tidak masuk dalam tafkhim nisbi tadi. Huruf itbab itu yang empat tadi. Sada, dhada, ko dan dan wo itu huruf-huruf yang itbaq huruf itbaq ketika kasro sebelumnya kasro ya roknya setelahnya kasro sama saja dibaca tebal karena kuat sekali dia istilah plus itu eh, itbaq kuat sehingga tidak bisa mempengaruhi ke ketebalannya contoh misalnya dalam dalam keadaan kasroh si li yati li is ilpo kemudian il il is tebal gitu nah ada pertanyaan sampai sini tentang tentang tafkhim nisbi so, mungkin pertanyaan yang lain kalau sod itu kan secara hurufnya saya kan sod belakangnya dan kalau untuk yang zod itu lo belakangnya hamzah hamzah iya oh. jadi gini kalau sod ya gini sod mod mod oh, itu pakai ver juga ini mo iya sama mod iya. Nah, pokoknya huruf itu mesti susunannya seperti ini kayak ta fa ya, kecuali seperti hamzah ya. hamzah itu ditulis hamzah alif gitu makanya ketika antum membaca Quran ya seperti ini diikutkan huruf yang kedua, huruf yang ketiganya ini. Ya. Diikutkan. Contoh misalnya sin. Sin kan gini. Sin kemudian nia, kemudian nun. Ya, nun. Kalau ketemu huruf mim, ya antum kan ke sini. Kosin. ain eh, bukan misalnya kaf ha ya ain nah, ini antum tebalkan ikhfanya ini ikhfa nun sukun ketemu apa sod sod ain ain boleh dibaca 6 boleh 4 khusus ain ya. dalam riwayat eh, dalam torik jalur syatibiyah tapi kalau thayyibah hanya boleh dibaca enam ya ayun sod nah gitu kan sod bukan sod sama dengan alif lam mim alif kan ada fak sukun ya kan antum panjangkan suaranya rokhawah alif la bukan alif la bukan alif la faknya panjang alif la begitu yang jadi masalah apa pak uh, ini sebenarnya itu pakai uh, tak jadi bot gitu iya tidak <laughs> pernah tahu saya gitu. di buku eh, di buku seseorang berkata <laughs> seseorang oh, la dal sode mode iya. nah, ya makanya jadi pernah tanya kan dal di akhir aja di di akhir di akhir ayat lah bukan ini maksudnya penyebutan uh, huruf ini pak penyebutan huruf bode. namanya apa ini hurufnya huruf bode bukan huruf dot ya <laughs> atau dot bukan tapi mode bukan berarti kalau dia di akhir sukun dikolkolahkan tidak nah, bukan. bukan maksudnya ini huruf apa huruf mode tapi kalau disukunkan tidak berkolkolah tidak ya tidak boleh kolkolah kolkolah cuma lima Ini kita merojaah ya Sabtu depan ya tentang tafhim nisbi. Gimana? Ya. <laughs> Atau baca lagi itu. Ya, gitu. eh, iya. ya ini tiap pekan harus di merojaah biar kuat ilmunya itu. Iya, biar kuat. Nanti jangan telat tuh ya sing Di awal-awal nanti iya, pertanyaannya. <laughs> Tak. Ya? Kan Baik, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Ada belas ini. Kamu Yes, setengah belas Cukup. Baik, mata Femi Hada.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 habis itu ya dilantum sama istri langsung udah pasangan eh, iya pasangannya enak ya ketambahan sama istri salah banyak ah, ah, ah. ilatnya ya tadi banyak latihan coba kita latihan sehari berapa jam sih kira-kira nah, coba nah, itu. atau berapa menit saja buat bilik khusus tadi loh <laughs> Anak dulu di pondok di Lombok dulu ya sampai cari masjid kampung karena malu sama teman-teman jalan-jalan ke masjid kampung sendirian di masjid kampung tapi nanti pondok kan malu berjuang berjuang sendiri saya dulu yang paling ingat itu menghilangkan suara hidung iya, dulu kan dari A sampai Z saya ngajinya suara hidung jadi hidung terus semua huruf ada Abdul Karim ada oh iya Ustaz Stadovan yang di Nur Oh info dari itu? Iya, iya. Infonya dari beliau. Iya. Iya saya dapat waktu bertemu. Siapa pengajarnya? Syekh Abdul Karim. <laughs> nggak tahu nggak cerita banyak maksudnya dia ngaparkan kalau sabtu depan libur karena mau, mau ngikuti Daulul Tajwid di Jogja Kenapa hmm? kan pernah ikut sama Syekh Bukhari di mana Jogja mat Sarah Jazari Bandung ya pernah itu nyambung dari Bandung 10 hari eh, 10 hari ya Bandung itu nyambung ke Jogja dua minggu saya dulu izin masjid Ustadz Dolvan yang mana ya? Nah, bentar pernah ketemu Ustadz ini dari Pak Agung hmm. sama Pak Ahmad hmm. itu punya Mas Andi satunya ya hmm. Mas Andi kan pesen kan Pak Andi oh, oh iya Pak Andi itu oh iya yang oh. ini pesan oh iya Pak Joko mau Pak empat puluh masih ada lagi Sob Oh habis karena Irwan, sesuai Irwan. pesanan aja Pak Irwan Pak Irwan iya Pak Irwan pesen kan iya Pak Irwan hmm. Pak Komandan hmm. sing ini ya sesuai ini loh hmm? Ya? Pak Eskur, Pak Irwan, Pak Agung Pak Riza, Pak Joko, Pak Ahmad, Pak Antoni Abu Lintang Iya kan? Hmm. Sembilan itu kan? Oh, enggak. Mas nah. Oscar kemarin belum. belum. Oh, Mas Oscar enggak. Berarti punya Pak Andi itu? Pak Irwan. Pak Irwan. Oh, dua berarti ya dia? Pak Andi. Oh iya. kan satu seperti ini iya nggak berwarna juga itu kopi bisa ya, <clears throat> Insya Allah fotokopi dibolehkan kayaknya kalau dulu yang dapat izin sih ini yang ini kan oh, mana iya. yang ketahuro ini dulu Tuh, tanya boleh gak di fotokopi boleh ya. Iya, intinya tuh tapi hmm, mungkin boleh iya. misalkan asalkan tidak di hmm, insya Allah boleh aja sih insya Allah Allah alam juga sih gak berani juga <laughs> kalau boleh kan dulu ini real tuh ini beli di toko yang di ya udah ada ini langsung ke pusatnya sana hmm. Bandung pak suara hidup gimana sih? Yes. Tadi berlapa terus ditutup hidungnya. Ditutup hidungnya. Buka tutup. Ain. Ain. Ain. Untuk mengecek saja. Ah.